سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة Apabila terjadi hari kiamat, ليس لوقعتها كاذبة kejadian hari kiamat tidak dapat didustakan. خافضة رافعة Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya maka jadilah ia debu yang berterbangan. وكنتم أزواجا ثلاثة Dan kamu menjadi tiga golongan. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Fi berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. متكئين عليها متقابلين Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan. يطوف عليهم ولدان مخلدون Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. بأكواب وأباريق وكأس Dengan membawa cangkir, cerek, dan gelas berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. لا يصدعون عنها ولا ينزفون Mereka tidak pening karena minumnya, dan tidak pula mabuk. وفاكهة مما يتخيرون dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan. جزاء بما كانوا يعملون Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. إلا قيلا سلاما سلاما Tetapi mereka mendengar ucapan salam. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين Dan golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. في سدر مخضود Mereka berada di antara pohon bidadara yang tidak berduri. وطلح منضود Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. وظل ممدود Dan naungan yang terbentang luas. وماء مسكوب dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti berbuahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansha'nahunna in إنشاء Kami menciptakan bidadari-bidadari itu dengan penciptaan langsung, فجعلناهن أبكارا lalu kami jadikan mereka perawan-perawan عربا أترابا yang penuh cinta dan sebaya umurnya لأصحاب اليمين untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Dan golongan kiri, Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewahan. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan kemudian لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم pasti semua akan dibangkitkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون Kemudian sesungguhnya kamu, Wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. min syajarin min zaqqum. Kamu pasti akan memakan pohon zakum. Famali'una minhal butun maka perutmu akan penuh dengannya. Fasharibuna alaihi minal hamim. Kemudian setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti minumnya unta yang sangat haus. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? أفرأيتم ما تمنون Maka adakah kamu memperhatikan tentang air mani yang kamu pancarkan? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Kamukah yang menciptakannya, atau kami penciptanya. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak dapat dikalahkan. Ala Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat, dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? أفرأيتم ما تحرثون Maka pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Kamukah yang menumbuhkan benih itu, ataukah kami yang menumbuhkan? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang. Inna Sambil berkata, Sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Maka pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? atau kami yang menurunkannya? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? أفرأيتم النار التي تورون Maka pernahkah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan dengan kayu? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Atau kami yang menumbuhkan? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. إنه لقرآن كريم Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat mulia, في كتاب مكنون dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzilum min Rabbil Alamin. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Afabihadal hadithi antum mudahinun. Maka apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. فلولا إذا بلغت الحلقوم Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah tercabutnya nyawa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? وأنتم حينئذ تنظرون Dan kamu ketika itu melihat, ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. فلولا Maka mengapa jika memang kamu tidak dikuasai oleh Allah? ترجعونها إن كنتم صادقين Akankah kamu mengembalikan nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar? فأما إن كان من المقربين jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan. Adapun jika dia orang yang mati itu termasuk golongan kanan. Maka keselamatan bagimu karena engkau termasuk golongan kanan. Dan adapun jika dia orang yang mati itu termasuk golongan yang mendustakan dan sesat. Maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar dalam neraka. Sesungguhnya, inilah keyakinan yang benar. Fasabbih bismi ربك العظيم Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.